Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Yang kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut Baik nikmat kesehatan Nikmat waktu luang nikmat memiliki keluarga, nikmat memiliki kendaraan, memiliki rumah, masih bisa jalan-jalan, ya, masih bisa bersepedaan dan seterusnya. Allah masih memberikan kita kenikmatan, kebaikan. Maka jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai nikmat yang banyak tersebut terlupakan dengan musibah yang sedikit sekali kita alami maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan ada sedikit musibah yang ternyata sedikit musibah tersebut membuat kita lupa terhadap banyaknya nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah, kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Kita menggunakan nikmat tersebut untuk menuntut ilmu agama agar amal soleh yang kita kerjakan didasari dengan ilmu sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan bagaimana tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bab ini bab yang ke 47 dan ada 13 hadis ya. Eh, hadis yang pertama ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tutruni kama atratin nasara bani maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang batil atau berlebih-lebihan memujiku." Sebagaimana berlebih-lebihan memuji orang Nasrani kepada putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sungguh aku hanya seorang hamba. Maka katakanlah am hamba Allah dan utusan-utusannya. Maka di sini terdapat ungkapan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ana abdun, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya kita sebagai umatnya berlebih-lebihan memuji beliau sampai melewati batas ya melewati batas apa yang seharusnya dipuji atau seseorang memuji dengan pujian yang batil seperti menyamakan sifat Rasul sama sederajat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala atau memuji dengan pujian yang batil menyamakan Rasul atau mengatakan Rasul memiliki sifat rububiyah sebagaimana sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasul mengatur alam semesta memuji Rasul dengan mengatakan Rasul memberi rizki padahal tidak hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah lah yang e, memberikan rizki kepada semua makhluknya. Dan juga tidak boleh memuji Nabi dengan pujian yang berlebih-lebihan. Yang ternyata berlawanan dengan syariat. Seperti mengatakan dan memuji Rasul adalah sebab terciptanya makhluk. Sebab terciptanya manusia. Maka tidak benar Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di Al-Qur'an di surah Az-Zadi di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah tidak mengatakan kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Muhammad tidak. Maka semua manusia ya dan juga jin manusia termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi alam semesta diciptakan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun beliau sebagai seorang hamba ya, sama seperti kita manusia biasa, namun beliau memiliki keistimewaan yaitu beliau adalah seorang utusan Allah sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala maka memang beliau adalah manusia biasa, bisa makan, bisa minum, bisa sakit, terkadang beliau pernah pingsan dan seterusnya. Namun jangan sampai lupa hak beliau yang harus kita tunaikan adalah beliau sebagai seorang rasul. Wajib kita ikuti ajaran beliau, kita ikuti sunnah beliau kita pelajari, kita amalkan, akhlak beliau kita tiru, perintah beliau kita ikuti, larangan beliau kita tinggalkan dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Inilah tugas dari umat-umatnya agar memperhatikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami' tirmidzi Kemudian hadis yang kedua ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Hadisnya memang lemah, sanad hadis ini memang lemah. Namun maknanya benar karena ada hadis yang sahih yang semakna dengan uh, hadis ini. Yaitu Anas bin Malik mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yawma bani Quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lif wa alaihi ikafun min lif." Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjungi orang yang sakit. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi pembantunya masih kecil, namun dia beragama Yahudi. Nabi menjenguk seorang anak kecil dan dia beragama Yahudi. Kemudian ketika Nabi menjenguknya, apa yang Rasul sampaikan kepada anak ini. Di antara hal yang harus kita sampaikan ketika menjenguk orang sakit adalah memperhatikan agamanya. Rasul ketika menjenguk apa menjenguk anak kecil yang beragama Yahudi ini sakit, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajak dia aslim, masuk Islamlah. Kemudian dia masuk Islam. Subhanallah. Inilah adab akhlak bagaimana seseorang itu berdakwah dengan lembut ya, dengan perhatian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pembantunya masih kecil beragama Yahudi. Rasul elangi, Rasul jenguk dia ketika sakit. Kemudian Rasul mengajak dia masuk Islam dan Allah berikan taufik sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Wa janaiz. Nabi juga suka menghadiri jenazah. Entah prosesnya ya, entah ketika apa namanya disolatkan Nabi mensolatkan kemudian ketika dikuburkan pun juga Nabi ikut ya. Nabi saw suka menghadiri apa proses jenazah wayar kabul himar dan Nabi saw mengendarai himar keledai dan keledai adalah pada zaman tersebut adalah alat transportasi yang paling biasa dan Nabi tidak gengsi dan tidak malu mengendarai kele keledai. Eh, beda dengan anak-anak zaman sekarang terkadang gengsi. Dibelikan motor yang sangat biasa. Terkadang gengsi diberikan sepeda yang biasa. Maka ketika seseorang itu tawaduk merendahkan dirinya, maka ketika dia dikasih terlebih yang mengasih adalah orang tua. Dikasih apapun kendaraan, sepeda, dia tetap menerima. Dia tidak melihat kualitas sepeda, tidak tapi dia melihat siapa yang memberi ini ayahku yang memberi dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersyukur kepada Allah betapa banyak orang yang di sana di luar sana tidak punya sepeda tidak punya kendaraan ya, maka jangan sampai gengsi ketika kita dikasih kendaraan yang biasa-biasa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak malu dan tidak gengsi untuk memakai hewan tunggangan yang paling rendah kualitasnya yaitu keledai wa yujibu da'watal abdi dan Nabi juga memperkenankan undangan seorang budak, seorang hamba sahaya. Nah, kita kan biasanya kalau diundang orang kaya, oh semangat sekali. Yang mengundang gubernur, oh semangat sekali, luar biasa. Penampilan rapi, wangi, ya. Terkadang beli baju baru karena dia diundang oleh orang nomor satu di Banjarmasin misalnya. Nah, apakah seperti itu juga berlaku tatkala yang mengundang adalah seorang pembantu, sopir dia misalnya, karyawan dia? Maka jangan sampai membeda-bedakan undangan tatkala kita diundang. Kita sebagaimana biasa, orang kaya kah, orang hebat kah, orang biasa kah, orang miskin kah, bahkan pembantu kita kah yang mengundang tampilan kita biasa sama, tidak membeda-bedakan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun yang mengundang makan adalah seorang budak sahaya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gengsi dan menunaikan hajatnya. Kemudian wakana yoma bani Quraisyah dan tatkala pada hari bani Quraisyah yaitu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengupung penduduk bani Quraisyah, Rasul mengendarai di atas himar keledai, mengendarai keledai yang tali kekangnya itu terbuat dari serabut. Nah, bukan sesuatu yang kualitasnya kuat, bagus tidak. Jadi jadi tali kekangnya terbuat dari serabut. Dan pelananya di atas keledai itu ada pelana yang juga terbuat dari serabut. Nah, jadi tali kekangnya terbuat dari serabut, pelananya juga ta, apa terbuat dari tali serabut. Hewannya adalah keledai, kemudian tali kekangnya terbuat dari serabut, Kemudian pelanaknya pun juga terbuat dari serah serabut, sesuatu yang tidak sangat bagus, sesuatu yang kualitasnya sangat biasa. Namun Nabi tidak gengsi dan tidak malu untuk apa? Untuk mengendarai hewan ter tersebut. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, namun hadis ini dinilai lemah dikarenakan ada yang terputus sanatnya yaitu Al-Imam A'mash tidak meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan konteks perhatikan dari jalur yang lain dari Qatadah bin Da'amah as sudusi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan bahwa beliau pernah berjalan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa roti, ya dengan dengan membawa roti gandum dan lauk yang terbuat lauk ini dari minyak. Jadi lauk itu adalah apa namanya uh, sebagai penambah selera dari makanan. Kan yang biasanya yang kita pahami lauk itu adalah berupa ikan, berupa ayam tidak. Jadi lauk itu adalah sesuatu yang mengiringi makanan pokok. Entah kuah itu dinamakan dengan lauk. Contoh kita makan nasi. Ada patin, ada kuah, ada sambal, ada kecap. Nah, sesuatu yang melengkapi makanan pokok, entah patinnya, entah kuahnya, entah sambalnya, entah kecapnya, maka dinamakan dengan idam kalau bahasa Arabnya. Kalau kita terjemahkannya lauk. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik roti gandum yang idamnya, yang lauknya atau penambah seleranya atau yang menemani rotinya itu adalah ihalah, yaitu berupa minyak. Entah minyak zaitun dan seterusnya. Namun minyak ini, lauknya ini ternyata sudah berubah. Baunya sudah sedikit berubah, kemudian rasanya pun juga sedikit berubah ya. Namun tidak sampai kepada derajat basi tidak ya. Cuma ada perubahan sedikit. Entah itu yang berubah adalah baunya ataupun rasanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dikasih itu Nabi memakan, ya. Nabi tidak gengsi atau bahkan membuang tidak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan menerima roti ter tersebut. Nah, terkadang kita dikasih tetangga Tetangga tidak tahu ternyata misalnya kuah yang dikasih sudah sudah sedikit berbau. Terkadang kita menyebut macam-macam, ini yang dikasih yang basi ini. Padahal dia nggak tahu tetangga tadi. Kalau dia masih layak untuk dimakan ya dan hanya sedikit yang berubah, maka makan saja. Ya, sebagaimana Rasulullah Wasallam tidak malu, tidak gengsi ketika Anas bin Malik membawakan sebuah roti yang cocolannya atau lauknya, idamnya itu terbuat dari minyak namun sudah berubah berubah war, berubah baunya ataupun berubah rasanya namun tidak sampai kepada derajat bah, basi hanya sedikit perubahan saja namun Rasulullah SAW tetap menerima makanan ter tersebut kemudian hadis yang selanjutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah namun juga hadis ini memiliki kelemahan yaitu seorang rawi yang lemah Kata Anas bin Malik mengatakan, Hajjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rassin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata adarohim, faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah berhaji di atas pelana yang Rosin ini pelana yang lama. Jadi bukan pelana yang baru. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhaji dan ketika itu beliau menggunakan hewan tunggangan yang pelananya pelana yang lama, yang buruk, tidak pelana yang baru. Kemudian di atas pelana itu ada kain beludru, ya, yang harganya tidak lebih Empat dirham. Itu berarti sesuatu yang murah intinya. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berhaji eh, beliau menunggangi hewan tunggangan namun pelanaknya itu pelana yang lama, tidak baru. Kemudian di atas pelana itu ada kain beludru kain yang biasa juga yang harganya tidak lebih dari empat dir dirham. Dirham adalah uang yang terbuat mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar itu terbuat dari emas. Kalau dirham, mata uangnya terbuat dari perak. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Tidak ingin, tidak, maksudnya apa? Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ketika beliau berhaji agar jangan sampai haji beliau ada riaknya ingin dilihat atau hajinya ingin didengar dan seterusnya. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari Allah ketika berhaji jangan sampai tidak ikhlas. Kalau kita perhatikan di sini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan riak dan sumah. Ya, karena kita jujur faktanya ketika seseorang berhaji, ketika seseorang umroh, ya terkadang ingin pamer, ingin dilihat, ingin namanya di apa namanya di, disebarkan bahwa dia berhaji, bahwa dia berumrah dan seterusnya. Karena haji itu mengeluarkan biaya yang besar. Umrah juga mengeluarkan dana yang yang besar. Makanya ketika kita berhaji, ketika kita berumrah, jangan sampai pamer. Kita berusaha menjaga hati kita agar jangan sampai haji kita riak Caranya bagaimana? tahan diri kita untuk selfie, untuk foto-foto ketika ber berhaji. Tahan. Jangan disebarkan. Kalaupun ingin berfoto juga sebagai kenang-kenangan, maka jangan sampai disebarkan kemana-mana. Cukup untuk diri sendiri. Kenapa hati kita lemah? Hati kita suka dengan pujian, suka dengan sanjungan dan seterusnya. Hati kita lemah. Khawatir ibadah yang luar biasa kita keluarkan tenaga di dalamnya. Yang luar biasa dana yang kita keluarkan menjadi tidak bernilai atau sedikit pahalanya karena kita ingin pamer, ingin lihat, ingin dilihat dan seterusnya. Maka sangat penting keikhlasan tatkala menjalankan sebuah ibadah yang besar seperti ibadah haji. Pian bayangkan betapa terkurasnya tenaga, berjalan, tawaf, sa'i dan seterusnya, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia karena kecapean. Kemudian betapa banyak juga para jamaah haji yang dia memilih haji yang plus atau yang lebih dari plus ratusan juta mengeluarkan dana maka jangan sampai tidak bernilai atau sedikit pahalanya karena hati kita tidak ikhlas ini sangat merugikan sekali ya Nah, di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah berlindung kepada Allah ketika berhaji atau ibadah yang lain, berlindung kepada Allah dari sifat ria dan sifat tidak ikhlas yang lainnya. Kemudian Hadis yang kita sampai dengannya adalah hadis nomor 335. 335. Berkata Imam Tirmizi, qala haddatsana Abdullah bin Abdu, bin Abdurrahman. Qala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya juga. Dan sebentar. Dan hadis ini sahih ya dinilai sahih oleh Syalbani rahimallahu taala di dalam kitab Mukhtasar Syama'ilun Nabi. Jadi kata Imam Tirmidzi mengatakan menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman beliau berkata menceritakan kepadaku Affan beliau berkata menceritakan kepadaku Hamad bin Salamah salah seorang ulama yang besar Hamad bin Salamah dari Khomaidin At-Tawil ulama imam yang besar juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata Anas bin Malik tidak ada orang yang lebih dicintai oleh mereka oleh para sahabat maksudnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maksudnya apa? Orang yang paling sahabat cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan harta. Untuk apa? Untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul eh, Anas bin Malik mengatakan, tetapi apabila mereka wakanu ulun bacakan dulu qala wakanu idza ra'auhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidalik. Anas melanjutkan dan para sahabat apabila mereka melihat Rasul misal mereka para sahabat sedang duduk lalu mereka melihat Rasul datang ketika mereka melihat Rasul datang lam yakumu mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi kenapa lima ya'lamuna min karahatihi lidalik. Karena para sahabat tahu Rasul tidak suka yang demikian. Maksudnya apa? Ketika para sahabat uh, duduk ingin belajar bersama Rasulullah SAW, Nabi datang. Ketika Nabi datang dekat dengan mereka, para sahabat berdiri untuk menyambut Nabi, untuk memuliakan Nabi. Maka mereka tidak melakukan ini. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak suka sahabat melakukan demikian. Nabi datang, mereka berdiri memuliakan Nabi. Nabi tidak su suka. Ini perhatikan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Di sini Anas bin Malik mengatakan, kita ulang hadisnya, tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat dibandingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah eh, orang yang paling para sahabat cintai adalah yang paling dicintai oleh mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Syekh, fi hadza bayanu makanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qulubis sahabah radhiyallahu anhum. fakan ahabba ilaihim min anfusihim wa amwalihim wan nasi ajmain. Syekh Abdul Razak mengatakan, hadis ini menjelaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati para sahabat maka Nabi adalah orang yang paling sahabat cintai melebihi diri mereka sendiri, makanya mereka rela berjuang mati-matian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi diri mereka sendiri dan harta mereka dan manusia seluruhnya. Orang tua mereka, anak mereka, tetap yang paling mereka cintai adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pengamalan mereka terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku yang paling dia cintai daripada anaknya daripada orang tuanya dan manusia seluruhnya. Dan Rasul mengatakan melebihi anaknya, orang tuanya. Anak dan orang tua adalah orang yang paling kita cintai, benar. Anak, ayah kita, ibu kita adalah orang-orang yang paling kita cinta cintai. Namun jangan sampai anak dan orang tua kita lebih kita cintai dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa contohnya? Kita misalnya mengutamakan cinta ayah, cinta ibu dibandingkan dengan Nabi. Misal orang tua menyuruh kita untuk menyukur jenggot, kata ibu, nggak enak dilihat, eh, nggak uh, enak ya kamu pakai jenggot. Ibu nggak suka. Kemudian ayahnya juga membantu ibunya. Ayah juga nggak suka kamu pakai kamu jenggot. Kamu masih muda, kenapa kamu pakai jenggot? Sedangkan Rasul banyak di hadisnya menyuruh umatnya untuk menjaga jeng jenggot. Kalau kita benar mencintai Rasul, melebihi cinta kita kepada orang tua, pasti kita memilih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang sederhana. Contoh misalnya kita ingin menuntut ilmu agama, ingin belajar tauhid, ingin belajar hadis, ingin belajar agama, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian orang tua melarang, jangan pergi ke situ, jangan pergi ke sana, nanti ini dan itu. Padahal kita ingin belajar menuntut, ilmu agama. Yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Lalu kita ditegur, diperingatkan agar jangan sampai belajar ilmu agama. Maka tidak boleh mentaati seseorang dalam kemaksiatan. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Kalau kita misalnya tidak bisa keluar untuk ke masjid, kita masih bisa streaming. Kita masih bisa belajar di di HP kita. Ya maka jangan sampai memutuskan apa diri kita dengan ilmu agah agama. Maka jangan sampai kita mengikuti perintah orang tua untuk tidak belajar. Kenapa? Karena menuntut ilmu jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memerintahkan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan ilmu, yang menunjukkan ilmu itu wajib dituntut. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tolabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Maka wajib menuntut ilmu agama. Ketika ada keluarga kita yang melarang kita menuntut ilmu agama, maka kita lebih mengutamakan perintah Rasul, perintah agama dibandingkan dengan perintah orang tua, orang tua. Kemudian, nah ini hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hati para sahabat dan Nabi adalah orang yang paling mereka cintai dibandingkan diri mereka sendiri, dibandingkan dengan harta mereka sendiri, orang tua mereka sendiri dan juga manusia seluruhnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik." Dan para sahabat apabila melihat Nabi, mereka tidak berdiri. Jadi ketika sahabat duduk, Nabi datang, para sahabat tidak berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi membenci yang demikian. Syekh menyebutkan, kenapa? Li'anna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu Kata Rasul Rasulullah kata uh, pensyarah Syekh Abdul Razak mengatakan, "Kenapa para sahabat tidak berdiri?" Kan mereka tadi uh, tidak berdiri karena mereka tahu bahwa Nabi tidak suka, Nabi benci yang demikian. Syekh Abdul Razak mengatakan, "Karena sesungguhnya mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya adalah mentaati beliau." Mentaati beliau. Rasul tidak suka Sahabat berdiri menyambut Nabi, memuliakan Nabi, Rasul tidak suka. Maka konsekuensinya apa kalau kita mencintai Nabi? Kalau mereka mencintai Nabi, maka mereka mentaati nah, Nabi. Mereka mentaat, jadi mereka duduk dalam rangka mentaati nah, Nabi, tidak mau mengerjakan yang Nabi benci. Wa mahabbat wa mahabbata ma yuhibbuhu dan juga mencintai apa yang Rasul cintai, menyukai apa yang Rasul sukai. Nah Rasul kan tidak suka mereka berdiri Maka mereka pun juga tidak suka berdiri untuk menghormati nah, Nabi ketika Nabi datang Amma mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam bidakwa mahabbatihi falaisat min mahabbatihi fi syai'in kata Syekh menyebutkan adapun yang menyelesihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan dia mencintai Nabi maka tidaklah dia mencintai Nabi sedikitpun. pun. Kadang kan orang buat pengakuan saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, dia ucapkan berkali-kali di lisannya. Namun ternyata dia tidak apa? mentaati Nabi. Dia malah menyelisih perintah Nabi. Nah, Nabi menyuruh untuk menumbuhkan jenggot, dia enggak misalnya, malah membenci perintah Nabi ini kan aneh. Terkadang kita lihat faktanya orang tidak mau berjenggot itu Mungkin di antara alasannya adalah karena tidak tampan lagi. Tidak bagus untuk di wajah. Subhanallah. Kita menjalankan syariat bukan karena bagus atau tidak. Namun yang jelas kita harus yakini perintah Nabi terkandung maslahat. Apa? Perintah Nabi terkandung mas maslahat. Terkadang juga karena faktor lingkungan teman-temannya tidak berjenggot, orang tuanya tidak berjenggot. Padahal Nabi menyuruh, maka dia lebih memilih keluarganya atau lingkungannya. Nah, jangan sampai kita membenci sunnah Nabi ini, ajaran Nabi ini karena faktor keluarga ataupun ling lingkungan. Jadi orang yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia membuat pengakuan di lisannya dia mencintai Nabi namun ternyata prakteknya dia tidak mengamalkan ajaran Nabi maka tidaklah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikitpun. perhatikan kata Syekh meneruskan ala taru ashabahu radhiyallahu taala anhum lam yakun syakhsun ahabba ilayhim minhu wa yuhibbuna al-qiyam lahu idza ra'awhu walakin lam yaf'alu dzalik lima ya'lamuna anna mahbubahum sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu dhalik Apakah engkau tidak memperhatikan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah berdiri salah seorang di antara mereka kepada orang yang paling mereka cintai. Padahal mereka suka berdiri untuk memuliakan Nabi. Ya, ketika Nabi berdiri mereka sebenarnya ingin memuliakan Nabi dengan berdiri. Tetapi mereka tidak mengerjakannya karena tahu kekasih mereka. Orang yang paling mereka cintai tidak menyukai yang demikian. Maka mereka urung untuk melakukan. Syekh menyebutkan, Wahada yuhaddun dibatan fil hub. Wahada yuaddu indibatan fil hub dan ini adalah yang dimaksudkan dengan benar-benar mencintai imtibat kuat benar bersungguh-sungguh dalam men mencintai sekalipun hati ingin memuliakan ingin berdiri enggak namun Nabi enggak suka karena Nabi tidak suka maka diurung dilakukan inilah yang benar-benar disebut men mencintai bikhilafi ahwali man indahum hubbun ghairu mundhabit maka berbeda dengan keadaan-keadaan orang yang memiliki kecintaan namun kecintaan mereka tidak benar tidak pas tidak tepat kaifa annahum dakhalu fi munzalaqatin fi munzalaqatin khatirah wa bida'in katsiratin yumarisunaha bi za'mi annaha min tahqiqil mahabbah bagaimana bisa orang yang masuk ke dalam ketergelinciran ketergelinciran yang berbahaya dan bid'ah bid'ah yang banyak mereka melakukannya dengan pengakuan untuk menerapkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi terkadang orang membuat pengakuan saya mencintai Nabi lalu dia membuat perkara-perkara yang bid'ah yang Nabi larang yang Nabi khawatirkan terjerumus ke dalamnya dia ingin mencintai Nabi namun malah melakukan perbuatan bid bid'ah. Perkara baru yang ditambah-tambah dalam masalah agama. Nabi tidak pernah mengerjakan, tidak ada contohnya. Beda dengan yang ada contohnya ibadahnya. Banyak, misalnya sholat, ada tuntunannya. Maka ada kitab-kitabnya tentang tuntunan sholat yang dilakukan oleh Nabi. Tuntunan puasa sesuai ajaran Nabi. Tuntunan ziarah sesuai ajaran Nabi. Tuntunan mengubur mayit sesuai arahan. Ada kitab-kitabnya dijelaskan. Ketika kita beribadah, ada nggak tuntunan dari Nabi ini? Ah, nggak ada. Berarti jangan dikerjakan. Jangan sampai mengangkut cinta, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang dibenci, yaitu dengan melakukan perbuatan bid bid'ah. Wahia laisat minal mahabbah wala minal wafa fi syai'in. Maka itu bukanlah mencintai dan menyempurnakan kecintaan sedikit pun. Jadi tidak benar dan salah besar ketika seseorang mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak tahu bagaimana cara mencintai beliau. Banyak cara kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan mengikuti sunnah beliau, ya perintah beliau kita ikuti, larangan beliau kita jauhi sekalipun itu adalah hukumnya makruh. Jadi kita mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib tentu kita kerjakan. Seperti Nabi menyuruh sholat lima waktu, ya. Nabi menyuruh kita jangan gibah, jangan berdusta, iya. Namun ketika perintahnya hanya sekedar sunnah, tidak wajib, tetap kita amalkan, tetap kita berusaha mengerjakan. Kenapa? Karena kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita membedakan yang wajib dan yang sunat dalam artian ketika itu sunnat malah kita berusaha untuk meninggalkan. Ya. Sebagaimana ketika larangan Nabi, kalau haram kan jelas wajib kita tinggalkan. Jangan sampai Nabi melarang, namun ternyata hukumnya makruh, kita malah berusaha untuk mengerjakan. Akan aneh. Yang sunat berusaha ditinggalkan, yang makruh berusaha di, dikerjakan. Padahal yang sunat adalah perintah Nabi. Kalau kita kerjakan, kita berusaha mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang makruh adalah larangan Nabi. Sekalipun tidak berdosa kalau dikerjakan, kalau itu larangan Nabi maka kita jauh jauhi. Kenapa? Karena kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kalau para ulama zaman dulu ya ketika mereka mengerjakan sunnah, kenapa mereka mengerjakan sunnah? Karena itu sunnah. Nah kalau kita, kenapa kita meninggalkan sunnah? Karena itu sunnah. Apa maksudnya? Perhatikan para ulama zaman dulu, ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, orang yang ahli ibadah seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan seterusnya. Mereka mengamalkan sunnat karena itu sunnah. Maksudnya apa? Mereka mengerjakan perkara yang sunnat tidak wajib karena itu sunnah. Sunnah di sini adalah jalan, tariqah, sirah ajaran Nabi. Maksudnya apa? mereka mengerjakan perkara yang sunnah tidak wajib karena itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu maknanya banyak ya. Ada sunnah maknanya hukum taklif yaitu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada sunnah maknanya adalah sirah, tariqah, jalan, cara atau ajaran. Maka para ulama zaman dulu orang-orang soleh mereka mengerjakan yang sunat tidak wajib karena itu adalah sunat ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah sunnah yaitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita sebagian kita ya kenapa tidak mengerjakan sunnah karena itu sunat kenapa tidak mengerjakan ajaran Nabi karena kita mengatakan itu adalah sunnat tidak wajib nah Terkadang kita lebih condong untuk meninggalkan yang sunat yang tidak wajib. Padahal itu adalah sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalipun itu sunat tidak wajib, ketahuilah itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir kepada Allah tidak wajib. Salat-salat tarawatib tidak wajib, memang tidak wajib. Namun itu adalah sunnah ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus apa? berusaha kita amalkan karena kita mengaku lisan kita mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita mengaku mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi ternyata prakteknya tidak. Terkadang kita lebih memilih, lebih mendahulukan perkataan orang tua dibandingkan dengan perkataan Nabi. Ya. Banyak contohnya. Dalam masalah berpakaian, Nabi menyuruh kita agar tidak isbal, menjulurkan ke mata kaki menjulurkan kain sampai melebihi mata mata kaki. Itu perintah Nabi. Secara dan para ulama mengatakan itu disyariatkan. Walaupun ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Namun kita meyakini hukumnya adalah wajib karena sangat banyak perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah melihat salah seorang sahabat menjulurkan pakaiannya langsung Nabi tegur. Nabi tidak mengatakan kamu sombong atau tidak. Langsung Nabi tegur untuk diangkat. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang orang tuanya kenapa celana kamu singkat ya kayak kebanjiran terkadang karena diajak orang tua ya kemudian diajak keluarga teman-temannya lalu dia mengisbalkannya menjulurkan sampai ke mata kaki padahal yang menyuruh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agungkan perintah Nabi ya amalkan ajaran Nabi jangan sampai membuat kita tidak mengamalkan Nabi karena perkataan manu, manusia kita lebih memilih perintah Nabi dibandingkan dengan perintah selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, tentang berdiri, ya untuk seseorang itu ada tiga macam. Perhatikan, Syekh bin Bas menyebutkan berdirinya seseorang untuk orang lain ada tiga macam. Ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Perhatikan, berdirinya seseorang untuk orang lain ada tiga macam. Syekh bin Bas menyebutkan yang pertama adalah berdiri untuknya sebagai penghormatan. Nah, sementara yang dihormati duduk, yang menghormati dalam keadaan berdiri. Ini seperti para raja zaman dulu, orang Romawi, ya bangsa Romawi, kemudian bangsa Persia, yang mana rajanya duduk, yang menghormati berdiri. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi menghormati seseorang, kita berdiri yang dihormati dalam keadaan du duduk. Ini hukumnya ter terlarang. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. "In kittum anifan nataf'aluna fi'la farisi warrum yakumun 'ala mulukihim wahum kuudun. Kata Rasulullah SAW. hampir saja tadi kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi. Mereka biasa berdiri untuk para raja mereka sementara para rajanya duduk. Nah, ini hukumnya apa ter? Terlarang. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyuruh para sahabatnya untuk duduk ketika beliau sholat sambil duduk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami para sahabat, namun ketika itu Nabi sakit. Ketika Nabi ingin sholat menjadi imam dan dalam keadaan duduk, para sahabat di belakang berdiri. Kemudian Nabi suruh untuk du duduk. Lalu timbullah hadis ini. Kalian hampir saja melakukan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi. Mereka berdiri sementara rajanya du duduk. Nah ini Rasulullah SAW melarang ya seseorang untuk meniru orang-orang kafir, meniru kebiasaan bangsa Romawi dan juga Persia, yang mana mereka semuanya adalah kafir. Yaitu kebiasaannya adalah yang menghormati berdiri sementara rajanya adalah du duduk. Kemudian ini hukumnya terlarang maka tidak boleh untuk dilakukan. Ada ustadz misalnya duduk, lalu kita menghormati berdiri, maka jangan seperti itu. Kita duduk saja sama seperti ustaz ter tersebut. Kemudian yang kedua, berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar. Contoh Anas sebagai eh, apa namanya sebagai eh, penghuni rumah atau sahibul bait. Kemudian datang tamu. Nah, karena datang tamu Ana menyambut tamu tadi, Ana salami agar Ana mencarikan tempat duduk untuk dia. Ya, jadi yang kedua ini kita baca dulu. Berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa maksud mengantarnya uh, diulang. Yang kedua adalah berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa maksud menyambut dan mengantarnya atau menyalaminya tapi sekedar menghormati ini yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Mereka tidak mau. Jadi jenis yang kedua ini afwan diulang, diralat bahwa yang kedua ini berdiri seseorang yang masuk atau keluar tanpa untuk menyalami, tanpa untuk mengantarkan, hanya sekedar menghormati. Nah, ini yang Nabi tidak suka. Ketika eh, apa namanya? Ketika para sahabat duduk, Nabi datang. Hanya berdiri hanya sekedar berdiri untuk menghormati tanpa menyambut, tanpa menyalami atau mendudukkan di tempat yang yang baik. Nah, ini hukumnya juga ter, terlarang. Minimal kata Syekh bin Bas hukumnya adalah mak makruh. Nabi SAW membencinya. Kalau membenci maka kita tidak mengamalkannya. Nah yang ketiga, ini yang boleh bahkan dianjurkan. Berdiri untuk menyambut yang datang atau menuntunnya. Kita sebagai Sahibul bait. Ada tamu, kita lagi duduk. Maka tamu ini kita sambut, kita salam, kita berdiri kan? Ketika kita duduk datang tamu, masya Allah datang si fulan. Lalu kita salami, lalu kita tuntun dia silakan duduk. Nah berdiri untuk menyambut tamu ini boleh. Ini bahkan di, dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah datang ke rumah beliau, Nabi salami, Nabi tuntun, Nabi berdiri. Tapi berdirinya apa untuk menyambut tamu? untuk menyambut tamu ya, untuk menyalami dia, kemudian untuk menuntun dia silahkan duduk ke tempat ini. Nah, inilah yang di, dibolehkan. Sebagaimana Nabi contohkan ketika menyambut siapa Fatimah radhiyallahu taala anak beliau sendiri. Jadi berdiri yang ketiga ini adalah berdiri untuk menyambut yang datang atau menuntunnya ke tempat atau menundukkannya di tempat duduknya dan sebagainya. Yang demikian ini tidak mengapa, bahkan termasuk sunnah bahkan termasuk sun sunnah. Kenapa? Karena untuk menyambut tamu, untuk lebih enak ngobrol, lalu kita sambut dia, lalu kita berdiri. Kita lagi duduk, tamu datang. Jadi kita berdiri, kita salami, kita silahkan duduk, maka hukumnya boh, boleh bahkan di, dianjurkan. Sebagaimana juga prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambut berdiri untuk menyambut menyalami siapa anak beliau sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha.